Mereka orang-orang musyrik berprasangka terhadap Allah prasangka yang tidak benar, prasangkanya orang-orang jahiliyah. Baik. Kemudian kita masuk pada penjelasan ayat Surat Al-Fatah ayat yang ke-6 Masuk pada penjelasan global dari ayat tersebut Disebutkan oleh penulis Asyarhu Al-Ijmali Penjelasan secara global, secara singkat Yukhbirun Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam ayat tersebut Allah mengabarkan Fi hadihil ayah Pada ayat ini Annal kufara sesungguhnya orang-orang kufar. Baik, siapa orang-orang kafir? Indak. Ah, Suryanto, punya antum siapa? Abu Idris, Indak ya Abu Idris. Siapa orang-orang kafir? Mujud Idris mana mujud? Mujud Idris. Mujud ada? Oh, belum. Insyaallah satakun saya yakin insya Allah siapa orang-orang kafir orang-orang yang tidak betul lanjutkan tidak apa kira-kira tidak makan <laughs> tidak minum Ayo. Bukan rasulnya. Nah. so, <clears throat> jadi orang kafir adalah orang-orang yang mengingkari din, agama secara keseluruhan. Dikatakan kufar karena dari kalimat kafaro ingkar mengingkari apa yang datang dari agama ini, maka dikatakan orangnya kafir perbuatannya dikatakan ingkar, orangnya dikatakan kafir. Kufar jamak dari kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari agama ini minal munafikin dari kalangan orang-orang munafik. Jadi orang munafik sebagian dari mereka jatuh ke dalam kekafiran sebagian mereka masih dihukumi kaum muslimin. Jadi orang munafik ada dua. Sebagian mereka telah terjatuh ke dalam kekafiran, sebagian mereka masih dianggap sebagai kaum muslimin. Dan yang diinginkan dalam ayat ini adalah orang kafir dari kalangan munafikin dan juga wal musyrikin, kalangan orang-orang musyrik. Munafik yang bagaimanakah yang menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran Ibn Kathir I'tiqadi Ma huwa Apa munafik i'tiqadi itu apa? Hmm. Munafik Nah Yudhirul Islam menampakkan keislaman wa yubtinul kufra tetapi menyembunyikan dalam hatinya kekufuran Taib dikala kaum kaum mukminin menang ikut Islam dikala orang-orang mukmin dirundung petaka dan hazimah kekalahan tampaklah kekafiran mereka jadi munafik yang timbul dari hati, munafik itikadi Kalau munafik amali yang hanya amalnya saja yang dihukumi nifak tapi nggak mengeluarkan dari Islam, itu yang tersebut dalam hadisnya Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr bin As yang punya empat sifat. Kalau bicara banyak dustanya, kalau berjanji banyak mengingkari, kalau ya bersumpah banyak mengingkari, ya kalau berbicara banyak dustanya, kalau bersaing, berlomba, berselisih curang. Nah ini curang. Dia pengen menang tapi caranya curang. Mereka itu kata Allah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yadhunnuna billahi dhannal batil. Berprasangka terhadap Allah dengan prasangka yang batil, prasangka yang buruk wa lil muslimin dan mereka berangan-angan menimpa terhadap kaum muslimin al hazimah kekalahan wal halak dan kebinasaan. Jadi kalau orang muslim itu mendapatkan bencana senang. Tapi kalau orang muslim dirundung ya ketika kaum muslimin menang mereka sedih. Tapi, Lakin Allah lakin ya'mal tansibul isma asma wa tarfa'ul khabar amalannya lakin itu menasabkan isimnya dan merafakan khabar lakinnallaha yaruddu kaidahum tapi Allah mengembalikan makar mereka Allah maha mampu ya ikhwah jangan disangka perbuatan ya keji dan mungkar khianat curang dari kita ini akan menghasilkan kemenangan buat kita lah. cukuplah seseorang itu kalah di awal kali pertempuran kalau dia berbuat curang dan maksiat. Cukup. Tidak ada musuh yang paling bisa menghancurkan sebuah pasukan kecuali kemaksiatan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Ini makar dan tipu daya. Jadi kalau kita bersaing, berselisih kemudian curang, gampangannya bermain dari belakang, kusak-kusuk di belakang. Nah, ini adalah suatu kait, makar namanya. Kalau kita kusak-kusuk di belakang, namanya makar. Walaupun musuh kita tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Kalau yang naam dia bicarakan tadi adalah eh, dalam rangka untuk makar, ya untuk tipu daya maka Allah akan bisa mengembalikan di leher-leher mereka. Toi. <clears throat> Akan tapi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan makar-makar mereka di leher-leher mereka. Wa yatawa'adahum yatawa'adahum bi'adzabain. Allah menjanjikan mereka dengan dua azab. Siapa mereka ini? orang-orang kufar dari munafik dan musyrik. Adabun fi dunya. Atau bisa badal, adabin fi dunya wa adabin fil akhirah. Dua adab, adab dunia dan adab akhirat. Adabun fi dunya, adab mereka di dunia bi ikhrafi kulubihim, terbakarnya hati mereka bilhammi wal dengan dirundung kalau sengsara menderita hainama yansur yunsurul hainama yansurul muslimin ketika Allah menolong orang-orang mukmin hati orang-orang munafik itu kalau orang-orang mukmin sedang ada naam kemenangan sedang memiliki kenikmatan mereka terbakar Taib. Ini azab dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Alal kafiri ketika Allah menolong orang-orang muslim terhadap orang-orang kafir, kaum muslimin maju, kaum muslimin berkembang ya, menderita. Padahal yang aku muslim. Tetapi ketika Islam menyebar kok malah menderita. Nah, ini dikhawatirkan hatinya ini dijangkiti penyakit nifak tidak suka dengan berkembangnya muslimin ya <clears throat> wa adabun fil akhirah adapun adab di akhirat wa na'am Taib wa dzalika bi ghadabihi syadid yaitu dengan kemurkaan Allah yang sangat besar alaihim atas mereka wa tardihi lahum an rahmatihil wasi'ah dan Allah mengusir mereka pengusiran Allah terhadap mereka dari rahmatnya yang sangat luas rahmat Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmatan Allah subhanahu wa ta'ala itu punya 99 rahmat ya wa anzalallahu ta'ala rahmatan wahidan fid dunya dan Allah turunkan satu rahmat di dunianya. Dari 99 ini Allah turunkan satu di dunia. Fabiha yatarahamul ibad. Wabiha ya'tafu al hayawan bi auladi. Dengannya saling mencintai hamba, saling hidup rukun seorang hamba, saling menyayangi seorang hamba, dan juga dengan satu rahmat dari Allah tadi, hiduplah muka bumi ini dengan apa yang kita saksikan ini dan juga termasuk hewannya sampai hewan itu dengan rahmat yang Allah turunkan satu ini menyayangi anak-anaknya hewan yang nggak punya akal Toi, bagaimana kalau seandainya yang apa namanya tersisa ini Allah turunkan semua di dunia akan jadi apa akan semuanya tentram tapi Allah tunda yang 98 ini Allah turunkan di akhirat Bagaimana akan kita rasakan satu rahmat saja terkadang kita ini subhanallah kalau lagi bahagia mendapatkan ya rezeki yang besar masya Allah ya kebahagiaan yang tiada tara bagaimana kalau yang 99 ini Allah semua berikan di akhirat ini untukmu semua tetapi orang kafir dari kalangan munafik dan musyrik Allah usir mereka dari rahmat Allah ya, apa yang terjadi kekacauan, penderitaan, berbagai macam kesengsaraan ada pada dirinya. Toi. Cukup sebagai penderitaan seorang hamba kalau Allah cabut rahmat dari dirinya. Belum diadab dengan api neraka, belum lamanya waktu, belum panasnya, ya, belum baunya neraka. Wa idkhalihim jahannam. Allah diusir dari rahmat Allah dimasukkan dalam jahanam allati a'addaha lahum wasa'at masira. Jahannam Allah persiapkan untuk mereka dan sejelek-jelek tempat kembali. Tidak ada yang terjelek dari tempat kembali ke jahannam. Baik. Karena sesuatu itu indah dan jeleknya digantungkan pada hati. Kalau hati sedang bahagia apapun bentuknya menjadi suatu nikmat. Kalau hati sedang dirundung berbagai macam ya ya, permasalahan, bencana apapun bentuknya menjadi adab. Ya, jadi kenikmatan seseorang itu tergantung dalam hatinya, maka jaga hati. Ya, jangan sampai hati ini berlarut-larut dalam kesedihan. Sedih, alhamdulillah tidak apa-apa. Ya, tapi jangan terus dirundung dengan kesedihan. Bersikap masa bodoh terkadang perlu. Ya, dengan sesuatu. Baik. Jadi terkadang istilah-istilah yang berkembang yang kita dengar ini betul. singkong rasa keju, ya. gula rasa madu, betul. Kapan? Kalau pengantin baru, kalau belum mengantin mas susu juga dah nggak enak. Kalau maka cepat nikah. Rasa pengantin baru tuh kayak apa? Nah, air putih sudah masya Allah cukup, cukup mas, cukup. Kalau sendirian susu segalon nggak akan nikmat. Nah, baik. Tidak percaya tanya yang pengantin baru. Baik. Maka kata para ulama itu sedih itu bisa merusak hati. Ya. Idza dakhala al-hazanul qulub damarul qulub ya, hazan sifat sedih dengan suatu perkara kalau terus menerus dalam hati maka akan menghancurkan hati. Qala rahimahullah al-fawaidu al-awwal al-munafiquna al-munafiquna orang-orang munafik itu asyaddu lebih keras khataran bahayanya. Karena musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut itu paling berbahaya. Duri dalam daging lebih menyakiti Ya, daripada duri masih di pohon. Nusuk dari luar ketika dicabut mending. Tapi kalau sudah nancep dari dalam eh, sangat bergerak ya sakit, diam sakit. Ini orang munafik. Ketika mereka masuk ke dalam kaum muslimin dan menghancurkan mereka dari dalam, maka ini lebih berbahaya daripada musuh yang jelas-jelas kafir. Maka dikatakan dalam ayat tadi orang-orang munafik itu lebih sangat berbahaya bagi kaum muslimin dari orang kafir. Kalau orang kafir jelas. Ya, orang kafir jelas. Maka dikatakan al munafikuna nar. Orang-orang munafik itu dikeraknya jahanam. Kenapa orang kafir yang jelas-jelas kafir kok nggak mendapatkan ancaman seperti ini? Kalau kafir jelas. yang mereka terang-terangan menentang Islam, saya menentang Islam. Jelas, itu musuh kita. Tapi kalau dia dalam barisan, ya, dalam barisan kaum muslimin, seperti duri, ya, di dalam balon, ya, kita goyangkan sedikit pecah, nggak jadi naik balon tersebut. Nah, oleh karena itu, ketika perang Uhud atau salah satu peperangan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah mewahyukan kepada Rasulnya orang-orang munafik jangan disuruh ikut biarkan mereka dengan udur-udur mereka biarkan mereka tinggal di rumah mereka menikmati hidangan menikmati istri mereka menikmati buah-buahan biarkan ajaklah kaum muslimin saja apa alasannya kaum munafikin kalau kamu ajak mereka akan jadi duri dalam pasukanmu ya Taib. Jadi ketika melihat musuh, kaum muslimin sudah menyiapkan segala keberaniannya, satu munafik ada di tengah-tengah mereka lari. Waduh musuhnya pakainya senapan, kita cuma pakai bambu runcing, lari semuanya. Nanti kamu mati bagaimana? Nanti kamu gini-gini bagaimana? Pok Pasti kita kalah. Akan nah, mempengaruhi yang pemberani-pemberani. Iya ya, iya ya. Akhirnya semuanya kabur balik. Inilah orang kerjaan orang-orang munafik. Ketika sudah semangat semuanya, ya ada satu munafik yang dari dalam ini ya Taib memberikan berbagai macam ya takhwif maka akan menghancurkan barisan kaum muslimin maka tidak ada musuh yang paling besar kecuali orang-orang munafik bagi orang-orang muslim kalau orang-orang kafir nah maka tidak ada yang naam ditakuti yang kedua tahrimu su'idzani billah, tahrimu su'idzani billah haram berprasangka buruk terhadap Allah. Prasangka buruk terhadap Allah bagaimana? Jangan-jangan oh ini berbuat jahat, jangan-jangan Allah ini demikian-demikian, jangan-jangan Allah tidak betul, jangan-jangan Allah ini cuma nakut-nakuti, jangan-jangan Allah ini janjinya cuma janji palsu. Berbagai macam prasangka-prasangka. Atau dia mengatakan kalau Allah kehendaki kenapa enggak Allah saja yang turun dari langit menghancurkan orang-orang kafir kan selesai kita duduk di rumah ya tapi Allah kok enggak berani turun ini ya, yang turun kok nabinya dan orang-orang mukmin termasuk dari prasangka buruk kalau Allah mau enggak usah Allah susah-susah apa namanya kirimkan nabi sudah Allah jadikan Musa semua beriman selesai tapi Allah pengen menguji liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian siapa dari kalian yang baik amalannya. Tapi Ternyata dengan ujian ini terpisahlah manusia. Ada yang kafir dengan jelas, ada yang munafik berwarna-warni, pramuka di sana senang di sini senang. Ya, ada yang mukmin sejati. Ya, dengan ujian ini terpecahlah seseorang itu ada yang jadi kafir menolak dengan terang-terangan saya nggak mau Islam. Ya, ada yang pramuka munafik tadi di sana senang di sini senang. Yang penting hatiku senang. Ya, yang ke, yang ketiga adalah orang-orang mukmin. Taib. Kemudian yang ketiga min uslubil Quran termasuk dari tata cara Al Quran di dalam menyampaikan sesuatu takdimur rajul alal mar'ah mendahulukan laki-laki dari perempuan fil khitab di dalam seruan termasuk uslub ya tidak apa-apa ketika kita berkhutbah kita mendahulukan orang-orang yang terkemuka kita hormati mereka tidak apa-apa kepada yang terhormat bapak kepala desa boleh apa tidak boleh jadi boleh ya, kepada yang terhormat ya, Kapolsek misalkan kepada yang terhormat Pak Bupati nggak apa-apa nah untuk ya takliful kulub melunakkan hati seorang itu kalau langsung di seperti itu kan hatinya akan masuk saya dihormati yang tadinya sudah ya sedikit rada nggak suka nih ya, kalau kita hormati maka jadi nah baguslah dia ini kebaikan manusia jadi kalau dalam ibarat pepatah Jawa itu hmm, <clears throat> seperti hewan apa? Kalau dipangku mati. Ini tobiah manusia, terkhusus biasanya suku Jawa. Kalau sudah dipangku dia mati. Maka di Jogja pun eh, rajanya dikatakan apa? Mangku Buono, Mangku Bumi. Buminya dipangku. Karena biasa orang Jawa itu kalau sudah dipangku mati. Maksudnya apa? Kalau sudah disanjung, tunduk dia. Disanjung dikit, tunduk. Hatinya luluh. Nah, termasuk dari cara-cara khid, khidbah dalam berkhutbah termasuk di situ. Disanjung, dihormati. Nah, <clears throat> Coba anak kecil saja kalau kita panggil namanya, "Hei fulan." Dia rada Coba, tapi kalau Mas, Mas ini Mas, wah rada gimana? nah, itu kita hormati nah <clears throat> jangankan anak kecil kita yang besar dipanggil dengan panggilan yang baik kita akan tunduk hati kita lemah ya, melemah melunak termasuk uslub diantaranya karena kaum laki-laki itu lebih diutamakan dari kaum wanita maka Allah sebutkan mereka dulu sebelum wanita sebagai apa menghormati dan penghormatan kepada mereka. Baik. <clears throat> Kemudian yang keenam, keempat, suudzon billahi min alamatin nifaqil i'tiqadi. Prasangka buruk terhadap Allah termasuk alamat-alamat nifak i'tiqad, nifak dalam hatinya. Yang kelima, sifat sifatil ghadabi lillahi azza wa jalla ala wajhin yaliku bi jalalihi. sifat sifatil ghadabi lillahi azza wa jalla ala wajhin yaliku bi jalalihi. Menetapkan sifat marah bagi Allah. Allah bisa marah, bisa. Manusia bisa marah juga bisa Allah bisa tertawa, bisa. Manusia bisa tertawa juga bisa. Oh, berarti Allah teman manusia kayak kita. Enggak, belum tentu. Ya. Nah, Allah kita belum pernah melihat. Yang sudah pernah kita lihat saja kita belum tahu, tahu tertawanya kayak apa. Pernah lihat singa? Apakah kalian kalau apakah kalian sangka kalau singa tersenyum menampakkan gitaringnya itu tersenyum sama kalian? La tadun annal asadu annal asada idza ya dah yat ya atau yudhiru ya apa taring bahasa Arabnya jangan kau sangka singa itu kalau sedang nampakkan taringnya tertawa sama kamu kemudian kau pengen salaman singa ya ketika mengaum taringnya kelihatan wah singa lagi tertawa baik sama kita ini saya mau salaman dicakar mati ya, kita nggak tahu tertawanya singa kayak apa apalagi tertawanya Allah kayak apa hai Jadi ya, jangan disangka kalau singa menampakkan taringnya tertawa Nah belum tentu kita tertawanya singa kayak apa nggak tahu Baik <clears throat> Jadi kita menetapkan sifat yang datang dalam Al-Quran ataupun sunnah bagi Allah. Allah bisa turun ke dunia bisa gampang. Ya, kalau kita saja turun dari motor gampang, Allah lebih gampang turun ke dunia. Taib. <clears throat> Jadi semua sifat yang ada dalam Quran dan Sunnah tetapkan seperti itu sudah tetapkan. Sama namanya beda hakikatnya. Allah tersenyum, kita tersenyum. Taib. Tetapi senyumnya Allah berbeda dengan senyuman kita. Bagaimana caranya? Tetapi namanya sama. Allah punya tangan, Allah punya tangan. Namanya sama, tetapi hakikatnya bagaimana tangan kita seperti ini lima jari atau enggak enggak? Kita tidak tahu, karena kita juga enggak tahu bagaimana Allah. Ya, ular punya tangan apa enggak? Kita ngomong ular enggak punya tangan. Semuanya tubuh, kan gitu. Ini karena kita pandangan kita manusia. Allah mengatakan Allah punya tangan, ular punya tangan, tapi kita enggak tahu kayak apa tangan ular. Ini makhluk. Ya, kita saja kalau makhluk berbeda-beda, tangan ular kayak gitu, ya seperti itu tangannya. Hmm, kalau kita ngomong ular itu enggak punya tangan, semuanya tubuh. Ya, semuanya tubuh. Baik, tapi tentunya beda. Sesuatu yang kita lihat saja hakikatnya berbeda-beda, apalagi Allah yang belum pernah kita lihat sama sekali. Tentunya jauh berbeda sesuai dengan kemuliaannya. Yang ketujuh, yang keenam jawazul la'nil kufar, boleh melaknat orang kafir ala sabilil umum dengan cara umum. Maksudnya bagaimana? Kita melaknat sifat eh, kita melaknat nama mereka. Maksudnya nama umum keumuman sifat mereka. Semoga orang-orang kafir dilaknat sama Allah. Nah, kita melaknat sifatnya kafir ini. Bukan melaknat fulan-fulannya. Semoga misalkan fulan siapa kafir kita tunjukkan misalkan pemain bola. Semoga Allah melaknat dia karena dia kafir. Semoga Allah melaknat dia. Tidak boleh seperti ini. Satu-satu tidak boleh. Tetapi kalau kita laknat secara keumuman ini boleh. <clears throat> Maka berhati-hati melaknat. Kalau orang kafir saja tidak boleh kita laknat, apalagi seorang muslim. Tidak boleh Kemudian yang ketujuh Isbatu anna naro mawjudun al-an Menetapkan neraka itu sudah ada sekarang Neraka itu sudah ada sekarang Sudah diciptakan Sudah diciptakan Baik Munasabatul ayat lil bab haitsu dallatil ayatu ala tahrimi su'idzani billah. Kecocokan antara bab dengan ayat. Apa babnya? Orang-orang musyrikin berprasangka buruk terhadap Allah. Ayat ini menunjukkan tentang haramnya bersangka buruk terhadap Allah. Pas nasnya sama, babnya juga sama. Kemudian kenapa bab ini dimasukkan dalam kitab tauhid? Kenapa berprasangka buruk terhadap Allah dimasukkan dalam kitab tauhid? Di sini kata beliau haitsu dalatil ayatu ala wujubi husnidzon. Ayat ini menunjukkan wajib untuk berprasangka baik terhadap Allah. Li'annahu min wajibati tauhid. Karena apa? Ini termasuk daripada kewajiban-kewajiban tauhid. Nah. Selesaikan insyaallah. Qala rahimahullah, qala Ibnu Qayyim fil ayatil ula fusira hadzadha fusira hadzadhanu bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu awa anna amrahu mahil, wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillahi wa hikmatihi wa fusira bi inkaril hikmati wa inkaril qadari wa inkari an yatimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa an yad, wa an yudhhirahu Allahu ala dini kullihi wa hadha huwa dhannu berkata Ibnu Qayyim salah satu murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Beliau adalah dawaul kulub, seorang ulama yang memakari hati manusia. Kalau kita sudah pandai dalam berbahasa Arab, membaca kitab-kitab Arab, kalau kita membaca kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, sembuh hatinya. Yang tadinya keras jadi lemah. Yang tadinya ku jadi lunak. Subhanallah, ini kemampuan ya yang Allah berikan kepada beliau. Dokter hati Ibnu Qayyim. Fusirah hadha dhan Ibnu Qayyim mengatakan ditafsirkan Dhan yang tersebut dalam ayat prasangka yang disebutkan dalam ayat bahwasanya orang-orang musyrik berprasangka buruk terhadap Allah apa yang diinginkan dengan dhon di sini prasangka di sini bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu di antaranya adalah prasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong rasulnya wa anna amrahu sayat mahil dan urusannya itu akan hancur berhamburan wa fusira bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah mereka juga menafsirkan bahwasanya mereka berprasangka buruk terhadap Allah apa yang menimpa Muhammad itu bukan atas kehendak Allah mengingkari takdir wa hikmati dan bukan karena hikmah daripada Allah Allah itu bukan menakdirkan dan Allah nggak bisa apa-apa dan juga ditafsirkan yang lain dengan mengingkari hikmah dan mengingkari kodar, dan mengingkari akan menyempurnakan urusannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah itu tidak punya hikmah tidak bisa mentakdirkan sesuatu dan tidak akan menyempurnakan agamanya Rasul jadi maju mundur ketika itu orang-orang munafik kalau saya tolong Islam jangan-jangan nanti Islam kalah kami dijauhi sama kaum kami ya kalau saya nggak nolong Islam jangan-jangan Muhammad menang kemudian kami akan diperlakukan sebagai budak oleh Muhammad bingung ya La ilaha ula wa la ilaha ula Tidak kepada kaumnya kafir Tidak pula kepada siapa Muhammad Akhirnya berdiri di tengah ya, Berdiri di, di tengah Ya pramuka tadi ketika bersama orang-orang kafir Saya juga sama, sama, sama kalian Sama Saya hanya berpura-pura sama Muhammad Ketika dia bersama Muhammad Ya Rasul saya ini adalah muslim Kami juga ikut Sholat bersamamu ya, Tidak jelas ini mereka. Jadi bingung kalau ikut Muhammad jangan-jangan Muhammad ini apa? pendusta dan dia akan kalah dan kami akan dikucilkan oleh kaumku. Bingung. Ketika ikut apa namanya? orang kafir jangan-jangan Muhammad benar. Ketika menang saya akan dikucilkan sama Muhammad dan kaumnya. Bingung diantara itu. Ini maksudnya. Wa an yuthhirahullahu ala dini kullih dan mereka mengingkari Allah akan memenangkan di atas agama semuanya wahada wa dhonsu kata beliau inilah yang diinginkan dengan prasangka buruk alladzi munafikun munafikuna wal musyrikuna fi suratil fatah yang disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik pada surat al-fatah wa inna makana kana hadza li li'annahu dhanna ghairu ma yaliku bihi subhanah hanyalah dikatakan ini sebagai prasangka yang buruk karena prasangka ini tidak layak diberikan kepada Allah tidak layak diberikan kepada Allah tidak pantas. Wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi sadiq dan tidak layak terhadap hikmah, pujian dan juga janji Allah yang jujur dan benar. Toi. Ini namanya kelancangan yang melampaui batas. Ini manusia diciptakan senantiasa seperti itu. Kalau seandainya sama Allah saja lancang, apalagi sama sesama manusia. Ya, tidak punya adab. Baik. Tidak bisa membedakan dengan siapakah dia. Orang Badui. Masjid tadi kencingi sampai-sampai masjid dikencingi karena orang Badui tadi nggak punya adab. Baik. Faman dhanna annahu yudilu al-batil 'ala al-haq idalatan mustaqirratan yatmahillu al haq. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah akan memenangkan kebatilan di atas kebenaran, dengan ya apa namanya kemenangan yang terus menerus yang akan menghilangkan bersamanya al-haq au ankara ayyakuna majara bi qada'ihi wa qadarihi atau dia mengingkari apa yang terjadi ini dengan keputusan dan takdir Allah dia mengingkari au ankara ayyakuna qadarahu li hikmatin balighatin yastahiqu alaiha alhamdu atau dia mengingkari bahwasanya takdir Allah ini memiliki hikmah yang sangat luas yang berhak padanya untuk dipuji, mengingkari. Bahwasanya apa yang terjadi ini nggak ada hikmahnya. nggak ada sama sekali di balik itu sesuatu yang memberikan kebaikan. Ini juga prasangka yang buruk. Balza za'ama anna kalimat mujarradah. Itu hanya sekedar kehendak yang semata. Fadalika dhannul ladzi kafaru dhannal ladzina kafaru itulah prasangka orang-orang yang kafir yang menjatuhkan mereka ke dalam kafir. Pokoknya seorang itu kalau ragu dengan Islam, mau tidak mau dia akan menjadi orang munafik. Nah ini. Wa aktsarun nas yadhunnuna billahi nasu. Dan mayoritas manusia kata beliau menyangka terhadap Allah dengan sangkaan yang buruk, apalagi kalau jauh daripada ilmu. Ya, bingung kena musibah bingung. Apalagi kalau sudah punya keyakinan-keyakinan yang naam khurafat. Ya, lahiran nggak mau tujuh bulan tuh kan apa saya bilang ya angin ribut genteng pada kabur ini sebab karena kamu tadi nggak tujuh bulan tuh sakit-sakitan coba lihat ya dan semisalnya fa fima yaktasu bihim wa fima yaf'aluhu bi apa yang khusus bagi mereka atau yang dikerjakan oleh selain mereka mereka menyangka suatu kejelekan. Dalam artian ketika mereka berbuat ya dengan apa yang menjadi kekhususan pada mereka kemudian mereka terjatuh dalam kejelekan sangka ini kepada Allah ini karena Allah ya, atau ini karena gara-gara perintah tadi coba kalau saya tadi nggak ikut perintah ini wa ila akhirih wa la yaslam min dalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatahu. man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatahu wa mujibah hikmatihi wa hamdihi. Tidak akan selamat dari perkara ini kecuali orang-orang yang tahu Allah, tahu nama-namanya, tahu sifat-sifatnya dan tahu ku apa namanya keharusan-keharusan hikmah dan juga pujian Allah. Siapa mereka? Tentunya orang yang mencari ilmu. Falya fal falyatanil labibu an-nasih li nafsihi maka hendaklah berhati-hati. tani pelan-pelan orang yang memiliki akal yang yang memiliki nasihat untuk dirinya terhadap hal ini wal yatubba ilallahi ta'ala dan dalam bertobat kepada Allah wal yastaghfiruh dan meminta ampun kepada Allah min bi rabbih karena prasangkanya tadi terhadap Robnya dhon nasu dengan prasangka yang buruk Taib walau fatashta man fatashta li ra'aita indahu ta'annutan 'alal qadari wa malaman lahu. Engkau kalau engkau perhatikan seseorang yang memperhatikan engkau akan lihat padanya dia memiliki ta'anud terlalu berdalam-dalam pada masalah takdir wa malamatan lahu ta'anud dan juga celak mencela takdir wa annahu kana yanbaghi ayakuna kadza wa kadza terkadang dia mengatakan harusnya tadi harus seperti ini seperti ini harusnya selayaknya harus kayak gini dan kayak gitu fa mustaqilun wa mustakthirun wa fatasa nafsak Sebagian orang menolak takdir, sebagiannya terjatuh ke dalam mustakdir. maka itu terlalu percaya dengan takdir. Sampai ya digelari oleh para ulama dengan jabriyah. Pokoknya kita ini seperti wayang. Kalau mustakil menolak takdir. Apa yang terjadi ini bukan karena takdir Allah. Allah nggak tahu. Ini mustakil. Maka lihatlah dirimu. Hal anta salim, kamu selamat dari perkara ini? ya berjalan dalam dekat takdir me, apa namanya <clears throat> mempercayai takdir atau tidak percaya dengan takdir atau tidak kita seperti ini ini takdir Allah atau tidak tanyakan kepada diri sendiri kata beliau fa'intan juminha kalau engkau selamat disebutkan dalam syair fa'intan juminha tan jumin di'azimatin kalau engkau selamat darinya maka engkau selamat dari sesuatu yang besar wa illa fa innila najiyah kalau tidak, aku nggak nyangka kamu ini akan selamat. Maka di sini apa menjadi kuncinya? Kuncinya adalah dengan terus menuntut ilmu. Ya, dengan ilmu tadi kita akan semakin tahu hakikat sesuatu kehidupan, sesuatu masalah atau sesuatu apapun. Dengan ilmu tadi kita akan dibawa oleh Allah SWT ke dalam jalan yang terang benderang. Akan jalan di atas cahaya yang mulia, tidak sekedar naam cahaya remang-remang ataupun dituntun oleh seseorang yang jahil yang bodoh dengan ilmu wallahu taala alam bisawab Fadol. Bagaimana hukumnya sertifikasi yang diperuntukkan untuk sholat malam? Hmm? Sertifikasi yang diperuntukkan untuk sholat malam. Kelap malam maksudnya? Haram. haram hukumnya ya eh, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan kalau dia tahu jelas eh, bahasanya ini adalah untuk klub malam tolak Baik. Haram hukumnya. Membantu dalam apa namanya? <clears throat> dosa dan maksiat. Tambah seneng, dasarnya maksiat kasih AC lagi, kau usah kasih AC aja nyari maksiat, apalagi maksiat kasih AC. <laughs> ya. Zina itu perzinaan kok malam sudah nggak selamat. Jangan kan di tempat-tempat yang ber AC, yang tidak ber AC aja mm, ya, zina itu di mana-mana. haram hukumnya. Dalilnya wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, jangan jangan engkau bertawun dalam dosa dan maksiat. Baik. Bukan muslim Bukan muslim Orang muslim pasti sholat. Kalau nggak sholat bukan muslim. Nggak pernah sholat padahal tahu kewajiban sholat. Nggak pernah sholat bukan muslim. Innal ahdi innal innal ahda baini wa bainal kufri tarkus sholat. Faman tarokah fakat kafar. Perjanjian aku dengan eh, perjanjian antara Islam dengan kafir itu sholat karena siapa meninggalkan sholat maka dia telah terjatuh dalam kekufuran mati jangan disolatkan tapi nasihati dulu sholat itu wajib sholat itu harus Hukun, kalau engkau meninggalkan kau bisa terjatuh dalam kekafiran ini penting nah setelah itu kemudian dia terus tamada ala dalik ya, tetap seperti itu sudah dia bukan muslim tapi dia meninggalkannya bermasalah malasan ya sudah dihukum sesuai dengan dohirnya Baik. Sholat ini perkara sangat riskan Satu sholat saja bisa menggugurkan seluruh amalan Apalagi nggak sholat Satu sholat kita tinggalkan dengan sengaja Gugur semua amalannya Apalagi nggak pernah sholat Baik. Walaupun di sana tafsir para ulama Kalau meninggalkannya karena malas-malasan tapi masih mengakui kewajiban maka tidak kafir tapi dia dosa besar. Sebagian mereka seperti Imam Ahmad rahimahullah dalam salah satu riwayatnya mengatakan nggak ada bedanya. Kita nggak usah jelaskan tafsir seperti ini dulu. Bermudah-mudah nanti manusia. Pokoknya meninggalkan sholat akan menjatuhkan dalam kafir. Dengan keras seperti itu, jangan langsung ditafsir dulu kalau sama manusia itu. Biar dia takut dulu. Ya, takut takuti dulu namanya tarhi. Dakwah itu perlu tarhib. Kemudian tarhib, menyemangati. Jangan dasarnya dia sudah pemalas, kita kasihkan tafsir seperti ini. Kalau meninggalkannya karena apa namanya? bermalas-malasan, dia tidak kafir tapi hanya dosa besar. Semakin malas dia nanti. Semakin malas. Ah, nggak apa-apa dosa besar, nggak masalah. kita tegaskan dulu kafir hukumnya, bisa menjatuhkan dalam kufur. Tapi kalau kita sudah mau berhukum harus tahu tafsiran seperti ini. Ya, tahu tafsirannya. Seperti ini kita oh, dalam kita sebagai seorang tolib harus tahu tafsiran. Jadi ketika kita ditanya seperti itu bagian hukumnya dilihat dulu rinciannya. Bagaimana orangnya. Seperti itu. Kalau seperti itu kita hukumnya semua kafir Indonesia ini kafir semuanya. Mayoritas. Karena apa? Kadang maghrib sholat, isya enggak. Ya subuh sholat, duhur tidak. duhur sholat, ya asarnya hilang. Baik. Kalau kita mau menghukumi, kita harus memiliki tafsil. Tapi kalau kita hendak menasehati, jangan ditafsil. Jangan diberikan rincian, nanti malah bermudah-mudah. Seperti itu. Nah, hukumnya kita lihat dia bagaimana. Kalau dia hidup di Badui, di pedesaan, nggak ada radio, nggak ada TV, ya, tahunya kalau Lebaran, ikut-ikutan rame. Muslim saya Muslim, kalau lebaran sibuk bikin kue, padahal nggak pernah sholat, nggak puasa, ya sudah dia masih muslim. Karena mungkin dia nggak tahu radio, nggak tahu televisi, sudah tua. Ya. Tapi kalau dia seorang karyawan itu di PT tiap hari ada kajian, pokoknya saya nggak usah saya muslim. Sudah orang seperti ini jangan diharap-harapkan. Takut dia seorang yang jadi kafir. Jelas radio dia dengarkan ada, ya kajian kalau dia mau duduk juga ada, masjid di mana-mana, tidak mau sholat Walaupun dia mengatakan saya kan yang penting kan Wah masih tahu wajib sholat itu Sudah seperti ini kita khawatir dia itu kafir Nah kalau sholat jangan Kalau dia mati jangan ikut nyolatkan Biarkan kamu muslimin Jangan ikut nyolatkan Enak saja Ya Ninggalkan sholat saja gampang kok kita dan dia mati kok kita suruh nyolatkan dia saja sendiri nyolatkan saya nggak mau apalagi kita ngapain nyolatkan orang yang untuk diri sendiri aja nggak mau kan gitu Allah taala alam Tujuh bulanan bid'ah. Ya, ah. <laughs> Bismillah. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kok itu bid'ah, saya tanyakan. <clears throat> suatu upacara itu dianggap sebuah ibadah atau bukan? Seperti kita merayakan tujuh bulan, kita merayakan e, hari kematian, itu kira-kira ibadah atau perkara dunia atau suatu keyakinan yang seakan-akan terkadang manusia mengatakan kalau tidak maka akan seperti ini seperti itu. baik. <clears throat> Jadi suatu kebaikan itu belum tentu baik menurut agama. Jadi kebaikan yang ditinjau dengan kacamata dunia itu belum tentu baik kalau ditinjau dengan kacamata agama. Kita nggak mengingkari, jangankan ya tujuh bulan yang kita undang satu desa makan-makan. Ini kan baik kita pakai nasi, kita undang orang lain untuk makan nasi. Ini kan sodakoh. Kita nggak mengingkari kebaikannya. Jangankan seperti ini, jangankan ya kita nyembelih kerbau atau sapi. Saya nyembelih sapi untuk hajat laut. Saya akan undang warga makan daging sapi. Apakah makan daging sapi jelek? sodakoh daging sapi jelek? Tidak jelek tapi niatnya Karena dia pakai dalam rangka untuk ibadah Nyembelih ibadah Nah kemudian acara-acara yang seperti ini Ini ritual namanya Dan ritual itu dikategorikan dalam apa ibadah Dan ibadah itu kalau tidak ada ajarannya Maka bukan dikatakan ibadah Nah termasuk acara tujuh bulan Kemudian acara kalau habis lahiran apa? Hah? Nah, ah, kemudian piruatan. Nah, ini dalam Islam kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan selain daripada itu yang lebih barokah. Apa diantaranya? Ketika seorang ibu itu mengambil, eh, ketika seorang ibu itu hamil, maka diantaranya memperbanyak ibadah, baca Quran, bangun malam sholat, Nah sekarang ibu nggak pernah ibadah, mungkin sholatnya bolong-bolong, kemudian hanya berharap dengan tujuh bulan anaknya selamat, nggak akan selamat anaknya. Belum keturunannya ibunya saja malas, anaknya juga akan malas. Jadi tujuh bulan itu kita katakan bid'ah Kenapa? Karena disandarkan kepada suatu ibadah Dan ibadah itu kalau tidak ada ajarannya Maka bukan dikatakan ibadah Jadi tadi yang ditanyakan apa? Kenapa tujuh bulan dikatakan bid'ah Ya, karena tidak ada ajaran dalam agama. Jadi bid'ah itu ada dua. Suatu bid'ah itu kita ringkaskan saja secara globalnya, bid'ah secara bahasa adalah perkara baru. Nah, perkara baru ini ada dua. Masalahnya dunia dan masalahnya agama. Kalau masalah dunia boleh. Kita pakaian seperti ini dulu nggak ada pada zaman Rasul. Ya, kita pakai peci seperti itu nggak ada pada zaman Rasul. Kita pakai motor, tidak nah, ada pada zaman Rasul ini bid'ah dunia diperbolehkan. Tapi kalau bid'ah masalah agama, tata cara ibadah, menambah-nambah suatu ritual ibadah yang tidak ada dalam ajaran Islam, maka dikategorikan sebagai perkara yang baru dan ini yang dilarang dalam din. Apa dalilnya? Disebutkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun." Kita, ya barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada ajaran dari kami, maka tertolak. Kita nggak mengingkari sedekahnya kita nggak mengingkari apa sodakohnya. Kalau mau sodakoh silahkan, tapi jangan harus dikhususkan tujuh bulan. Nah sekarang kita tanya, apakah dalam syariat kita itu diperintahkan kalau tujuh bulan kita disuruh untuk bancaan dalam bahasa Jawanya? Kalau mau sodakohan kapan saja, yang sebulan, dua bulannya, tiga bulannya, silahkan. Nah terkadang karena munculnya perkara yang baru ini, sunnahnya hilang. Ya, kalau kita di desa-desa itu ya, ya jangankan desa nah sendiri, kalau tujuh bulan memang dimeriahkan acaranya. Tapi ketika dia lahir, akikohnya nggak diakikoi, hilang satu sunnah. Akikoh udah nggak ada zamannya akikoh, adanya ruatan. Ya kan? Satu bitah muncul, sunnahnya hilang. Satu bitah muncul, sunnahnya hilang. Jadi kenapa tujuh bulan itu dibitahkan? Karena memang tidak ada dasarnya dari Al-Quran atau Sunnah kita diperintah sebagai seorang Muslim ketika tujuh bulan untuk bancaan selamatan. Kalau pengen selamatan selamatan kapan saja dalam artian sodakoh bukan selamatan sodakoh. Hmm. <clears throat> Contoh sahabat nggak pernah mengerjakan. Sahabat Nah ini kan yang kita katakan tadi kan urusan dunia kacamata dunia lah ini kita pakai kacamata dunia kadang kacamata dunia itu baik tapi ketika kita memandangnya dengan din tidak baik seperti sekarang ada istiadat kalau orang Jawa itu orang mana? Jawa Tengah, alhamdulillah Jawa Tengah. Kalau kita lewat nunduk di depan orang tua, gimana adab kita? Gini kan? Nah, <clears throat> Itu kalau menurut kaca kita, kacamata saya. Saya dulu belum belajar agama. Ini baik, sopan, bagus. Suatu etika yang harus dilakukan ketika kita lewat di depan orang tua kacamata saya karena saya belum belajar agama saya ngomong ini bagus karena sopan sopan apa nggak sopan kita apa lewat di depan orang kemudian nunduk-nunduk gitu sopan apa sopan sekarang kita nggak usah kacamata kita dunia kita sopan apa nggak sopan sopan tapi kacamata agama sopan apa nggak sopan Nabi melarang karena eh, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanha ahadukum atau apa namanya dalam hadis yang maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kalian menunduk-nunduk apabila lewat di hadapan orang. Kenapa hal ini dilarang? Nah inilah sebabnya. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya karena di sana kata Rasul atau sebagian para ulama karena adanya ta'zim. Suatu pengagungan dengan seseorang dan belum tentu orang tersebut memang pantas kita agungkan. Ya, yang kalau kita tunduki ini misalkan guru kita, masih mending. Yang kalau yang kita tunduki ini sudah tua tapi tukang minum khamar misalkan. Orang seperti ini apakah pantas untuk kita agungkan? Tidak pantas tentunya. Nah, ini diantara daripada perkara yang seakan-akan baik tapi belum tentu apa? Baik. Maka barang Imam Syafi'i juga mengatakan manistah sana syarok. Barang siapa yang menganggap-anggap baik suatu perkara, yang tidak ada ajarannya dalam Islam berarti dia telah membuat satu syariat. Dan seseorang yang membuat satu syariat berarti telah berbuat syirik kepada Allah. Dari mana? Allah membuat syariat, dia juga membuat syariat. Berarti dia menandingi Allah dalam membuat syariat. Masih belum paham? Masih belum? Masih ruwet? Kalau pada masa sahabat ada kisah dari Umar bin Khattab ketika itu beliau mengetuk pintu pengen bertamu ditotoklah pintu ini ya tok tok tok nggak dibukakan assalamualaikum terus tiga kali empat kali lima kali enam kali terus mengetok pintu ini ya, di, menurut Umar mungkin ini mungkin orangnya tidur biar bangun tak ketokin terus Datanglah Abu Sa'id al hudri Ya, ya amrul Mukminin, sami itu Rasulullah SAW kul fal yasta'din ahadukum salatan. Wahai amrul Mukminin, aku mendengar Rasul izin itu tiga kali. Ngetok pintu itu tiga kali, salam itu tiga kali. Fa'in ajaba fathul kalau dijawab dan suruh masuk masuk kalau enggak fal yarji kembali langkau. Mungkin Umar menyangka karena belum tahu hadis, ini suatu hal yang biasa suatu hal yang mungkin baik tapi ternyata Rasulullah dari sisi kacamata syariat melarang nah sekarang mana yang kita lakukan kita mau ngetok pintu terus atau mau kita pulang setelah tiga kali pulang setelah tiga kali baik dan banyak dari yang lainnya seperti ketika memutuskan masalah warisan kalau tidak salah Abu Bakar ketika itu menyamakan antara saudara-saudara dengan kakek saya akan menyamaratakan pembagian apa namanya warisan antara saudara-saudara dengan kakek disamaratakan. Ternyata hal ini salah. Menurut Abu Bakar ini benar adil kan kakek juga apa namanya kerabat. Kakak-kakak adik-adik kan juga kerabat sudah sekarang diratakan. Ternyata tidak Dalam syariatnya seperti itu caranya. Nah, terkadang kacamata kita ketika kita tidak mengetahui agama sesuatu itu baik, tetapi ternyata ketika sudah ditinjau dengan agama ternyata jelek. Jadi adat istiadat itu asalnya boleh. Adat istiadat apapun bentuknya asalnya boleh. Tetapi dengan catatan sifat yang bagaimana kalau tidak bertentangan dengan nas. Kalau bertentangan maka ditolak. Kalau tidak maka jalan bersama. Ini masalah adat, istiadat. Apapun yang dilakukan dalam apa namanya masyarakat kita, tujuh bulan dikatakan istiadat. Karena ini masuknya ibadah kita kembalikan apakah syariatkan atau tidak dalam agama kita. <clears throat> gampangannya carilah kita yang disyariatkan dulu baru kemudian kita kalau pengen nambah-nambah yang disyariatkan saja tidak tahu malah yang tidak disyariatkan kok malah dikembang nah ini yang terkadang memang Allah Ta'ala al Allah mudahkan bagi Allah yang Allah inginkan dan Allah susahkan bagi orang yang Allah kehendaki memang terkadang meninggalkan adat itu susah tapi kalau kita benar-benar mencari al-haq maka itu ada dalam agama kita. Semua sudah dijelaskan. Tinggal kita nah bagaimana dalam <clears throat> menyikapinya dan juga mencarinya. Wallahu taala alam Masih mumet? Tidak. Tidak. Kalau masih ada iskal tanyakan saja. Tapi nanti kadang kalau kita sudah terus mencari ilmu nanti akan satu hilang, dua hilang. Dulu saya mau ngaji juga heran, kok nyinom nggak boleh? Tahu nyinom nggak? Jawa Tengahnya mana? Oh, Temanggung. Nyinom itu kalau bahasa Solo itu kalau misalkan ada orang hajatan, ini kita suka nganter-nganter. Ya, bukan nggak boleh, lebih baik ditinggalkan. Nanti kan banyak kejadian-kejadian situ. Nanti yang kita kasih cewek, nanti kita lirik dulu. Nah, suka lirik kan? lirik cewek juga nggak boleh. Masa kasihnya nggak boleh pacaran juga nggak boleh. Gitu. Masalah pacaran nggak boleh misalnya nggak boleh nikah langsung. Jangan pacaran nikah. Kalau belum mampu ya tunggu dulu. Insya Allah. Kalau terus mencari ilmu Insya Allah akan hilang itu semuanya. Nah. Kalau masalah cinta <laughs> bank sama uh, diskotik kira-kira bagaimana? Iya. <clears throat> Pasang di rumah anak nah, panas banget. <laughs> Satu aja. Iya, ya fatakallah mastata'tum. Pokoknya kalau kita sudah bingung fata kalau masa tak bertawakan Allah semampu kalian mau misalkan benar-benar istrinya mau cesar dia nggak punya uang utang nggak dapat dapat ternyata dapat job pasang AC di bank wah gimana ini kalau nggak pasang AC di situ nggak punya duit istri mati nggak di cesar sudah pasang lah Bismillah setelahnya besok tobat jangan lagi itu gimana lagi lama masata tentu namanya kaidah. Bertakwa kepada semua kalian. Kalau bisa dihindari, hindari. Kalau tidak, lakukan sedikit sesuai keperluan, kemudian tinggalkan. Mau mati, adanya daging babi, makan daging babi. Sesuai dengan yang bisa bikin kita bernapas. Setelahnya jangan dikantongi. Yang dikantongi itu yang haram. Atau dipakai bekal itu yang haram. Yang dimakan nggak haram. Allah Yang jelas orangnya suruh ngaji dulu Baik, nanti kalau orangnya belum ngaji Jangankan cuma ditakut-takuti itu haram Yang haram saja susah Apalagi yang halal Itu nanti jawabnya, suruh ngaji dulu Duduk dulu Nanti kalau orang sudah punya akidah jalan sendiri Tapi kalau dia belum punya akidah Kita dorong-dorong pun ya macet Allah ta'ala Fatalu <clears throat> warahmatullahi